ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdil qawmal zalimin wahai orang beriman janganlah kalian jadikan orang Yahudi orang Nasara sebagai penolong-penolong kalian sebagai wali-wali kalian sebagai pemimpin dengan kalian orang sabu dengan sebagian yang lainnya telah penolong, penolong buat yang lainnya. Maka jika di antara kalian loyal kepada mereka, kepada orang Yahudi, orang Nasara, maka kalian sama dengan mereka. Inna Allah la yahdilu kaum zalimin. Sebenarnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Nah, Wa'adam Rasulullah SAW Sebagian hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Qala Rasulullah SAW Inna al wal Nasara la yaslihun Nah Fakharifun Sesungguhnya orang Yahud Orang Nasara tidak menyemir rambutnya. Dia sudah uban, mereka tidak menyemir. Fakhalifuhum, selisihi mereka. Untuk menyisi orang Yahud, orang Nasara. Wa'adun, ketika Nah, Ummu Salamah wa Ummu Habibah menyebutkan gereja Ra'adha di Ardul Habasyah وذكرتها من حسنها وجمالها ومن تصابرها فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أم حبيبة وأم سلامة menyebutkan gereja Yukallaha Maria. yang gereja ini namanya Maria. Yang ada di negeri Habasyah. Kedua istrinya ini menyebutkan bagaimana keindahan gereja itu sendiri. Dan bagaimana gambar-gambar yang dipasang di gereja itu sendiri. Maka saudara-saudara duduk. Beliau mengatakan, Ulaiki, Idza mata fi rajul salih, balau ala qabrihi fasidan. Mereka itu jika ada orang soleh yang mati, maka mereka membangun di atasnya, nah atas kuburnya masjid. Lalu mereka menggandar, nah dari orang yang mati tadi. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka adalah Wa Rasulullah SAW menahdir orang-orang yang menyukur sebagian rambutnya dan menyisakan sebagian yang lainnya. Nah Rasulullah SAW anil qaza hadiah Abdullah bin Umar wal Bukhari Muslim. Rasulullah SAW melarang untuk mencukur sebagian rambut dan misalkan sebagian yang lainnya. Rasulullah SAW menahir. Nah, orang-orang yang menyambung rambutnya. Demikian pula orang-orang yang bertatu. La Rasulullah SAW al-wasilah wal mustausilah wal wasimah wal mustausimah Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyambut yang menyambung rambutnya dan yang diminta untuk disambung dan orang-orang yang menato dan orang-orang yang minta untuk ditato semua mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW hadis Abdullah bin Umar lawal Bukhari Muslim وأيضا إن اليهود والنصارى لا يصلون بنعالهم خالفوهم orang Yahudi dan Nasara mereka tidak salat nah mereka salat tidak memakai sandal maka muslimin disuruh menyelisih orang Yahudi dan Nasara supaya kita terkadang memakai nah sandal ketika salat Nah, seandainya tidak ada hadis, kan Rasulullah yusalli, Nam hafian wa muntailan. Saat ini tidak ada hadis bahwa Rasulullah satu salat dengan melepas sandalnya dan memakai sandalnya maka sungguh ini menjadi wajib bagi kaum muslimin setiap kali salat untuk memakai sandal. Nah, menyelisihi orang-orang kafir. Wa Rasulullah SAW Menahir orang yang makan dengan tangan kiri akan rajulun inda Nabi Saw disimari. Seorang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Kalau SAW kul biyaminik. Makanlah kamu dengan tangan kananmu. Kau la astati, saya tidak bisa makan dengan pakai tangan kanan. adalah lastata'ta, sungguh kamu akan bisa makan dengan tangan kanan. Fama manahu illa al-kibr. Di dalam ini kecuali kesombongan. Fama rafahu ila fi. Maka orang tadi tidak bisa mengangkat tangannya, tidak bisa makan dan tidak bisa menurunkan tangannya. Aisyallah kaku. Nah, Allah berikan hukuman secara langsung kepada orang yang menyelisihi syariat Rasulullah SAW. Tahdiran. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan bahwasanya enam perkara yang ini bukan ghibah. Wazamu laisa bi ghibati fi sittatin mutatallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin wa limudhiri fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anah fi izatil munkar. Enam perkara. Dan ini bukan ghibah. Bukan ghibah, bukan ngerasan bukan jelek-jelekan orang lain, bukan. Yang pertama adalah mutadzalim yang dizalimi. Dibolehkan baginya untuk menyebutkan naam kesalahan-kesalahan orang yang berbuat zalim tadi. Baik di muka umum ataupun yang lainnya sampai menghentikan dari perbuatan zalim. Nah, oleh karena itulah hadis. Nah, Muadz Jabal Wattaki da'watal madlum. Fa innahu laisa bainahu wa hijab. Takutlah dengan doanya orang yang zalimi. Karena tidak ada hijab di antara dia dengan Allah Azza wa Jal. Allah akan kabulkan. Bahkan doanya orang kafir. Kalau dia dizalimi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya. Lalu bagaimana dengan orang muslim yang berbuat zalim yang mendolimi temannya ataupun yang lainnya, maka tidak ada istilahnya ini berbuat ghibah. Nah, walaupun muarifin orang yang mau mengumumkan misalnya kehilangan ada misalnya di mahat ada anak-anak yang lari sebutkan siapa anak yang lari sebutkan orangnya namanya ciri-cirinya dan ini bukan ghibah wa muhadir orang yang mentahdir mentahdir al bidah perkara yang wajib. Nah, kalau tidak maka sungguh akan banyak kerusakan di muka bumi ini. Nah, sehingga dibutuhkan makanya ditulis di sana Kita kitab al-jarh wa ta'dil mamlu'ah bil jarh wa ta'dil Allah mentahdir Rasulullah SAW menahdir, bala al mentahdir, dan lain sebagainya. Dan ini bukan ghibah. Wa'alam wali nadhiri dan orang-orang yang menampakkan kefasikannya. Orang-orang yang misalnya berbuat zina dalam terang-terangan dan merasa bangga maka sebab di khalayak alami antara orang khamr di masjid ini sudah kejadian di beberapa tempat tempat menampakkan kemunafikannya. Walaupun al-riba akhirnya mereka jangan orang munafik Kalau berani menentang Rasulullah SAW. Wa ayatun wa mustasqin orang mereka fatwa. mana-mana boleh menyebutkan orang-orang yang apa kesulitan di antara orang-orang berselisih dan orang yang minta kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran. Misalnya minta kepada pemerintah untuk menghancurkan tempat-tempat persidangan, tempat-tempat minum khamr, tempat perjudian. Disebutkan nama-namanya. Siapakah? Didengkot-didengkot orang yang membuat atau lantaran berzina atau minum khamr siapa bos-bosnya yang disebutkan Nah, di depan pemerintah atau yang lainnya. Dalam rangka untuk nah, menghilangkan kemungkaran. Nah, perkara ini bukan gibah. Bittifaqul muslimin. Dengan kesempatan kaum muslimin, tidak ada yang diisi. pun jamaah tabib yang mengatakan alasan semua jamaah setan mencela, mereka tidak tahu bahwasanya enam ini adalah perkara yang wajib. Tahdir kepada al-bid'ah adalah perkara yang wajib. Juga syiah yang mencela al-sunnah wal jamaah. Nah, bahkan mereka pun telah mencela al-sunnah wal jamaah. Bagaimana kita tidak mencela mereka? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah al-munafikun. Lengkap sudah. Penyebutan ciri-ciri orang-orang munafikun. Pura-pura Nah, salat bersama Rasulullah SAW, jihad, sedekah. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah turunkan suara Al-Munafiqun. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau menyalatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dilarang oleh Umar. Nah, tusalli alaihi. Fakat Allah. Nah, laka bidalik. Kamu salatkan kamu sholat untuk dia? Padahal Allah sudah melarangmu. Qala sa'azin ala sama'ina marrah. Saya akan tambah sampai 70 kali. Fa'azallah subhanahu wa ta'ala. la tusalli ala ahadin minhum mata abada. la lakum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Wa matuahum fasikun. Jangan kamu sholatkan. Enam. Yes. Hah? kepada mereka untuk selama-lamanya. Dan jangan berdiri di atas kuburnya. Mereka adalah enam orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah. Nah, dan Rasulnya. Nah, tahlilan langsung kepada Rasulullah SAW ketika dia menyelatkan kepada Abdullah bin Ubay bin Saru. Demikian pula ketika Rasulullah SAW memendoakan kepada Abu Talib. Nah, dan berusaha untuk mengislamkan Abu, Abu Talib. Inna kala tahdi man ahbabta. Walakin Allah yadi man Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Tadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang ia kehendaki. Nah, dari sini jelas bahwasanya ini bukan perkara ribah. Kita harus jelaskan kepada orang-orang awam. Karena Rafidah mereka mengamalkan taqiyah bentuk kedustaan di negara kita dengan memakai label ijabi ikatan jemaah al-bait Indonesia Perlu diketahui bahwasanya mereka adalah orang-orang Syiah. Kita akan lihat bagaimana kerusakan-kerusakan dan kesepakatan para ulama penghinaan kepada Allah, para malaikat, para anbiya, para sahabat, Al-Qur'anul Karim, kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, sehingga tidak boleh kita menutupi tentang aliran sesat ini. Lalu siapakah orang Syiah Rafidah itu? Nah, disebutkan dalam Irhad Khomeini Syekh bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, mereka adalah orang-orang yang datang kepada Zaid bin Ali bin Abi Thalib supaya Zaid bin Ali bin Abi Thalib ini menolak Abu Bakar wa Umar dan melaknat keduanya. Lalu Zaid bin Ali bin Abi Thalib ternyata malah memberikan at mintakan ampun kepada keduanya. Minta kepada Allah agar keduanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga mereka golongan ini tidak Nah, nurfidukum. Kalau begitu kami berpasti dari kalian. Qala fa antum rafidah Kalau begitu, pergi kalian. Kalian adalah orang-orang rafidah orang-orang pembangkang. Inilah sebenarnya Nah, aliran Syiah, Rafidah. Ya, mereka berusaha meminta kepada Zaid bin Ali bin Thalib untuk melaknat Abu Bakar wa Umar dan melepaskan diri dari keduanya. Namun Zaid bin Ali bin Thalib keluarganya Ali bin Talib justru memberikan tarahum kepada Abu Bakar wa Umar sehingga mereka semuanya menolak kepada Zaid bin Ali bin Talib. Dari sini dikatakan mereka adalah Syiah Rafidah. Syiah yang membangkang. Nah, kemudian apa tujuan mereka? Tujuan mereka nah pura-pura cinta kepada Al-Bait di mana Ahlul Bait menurut mereka hanya sebatas Ali bin Abi Thalib, Hasan wa Husain, wa Fatimah Zahra. Nah, hanya ini. Nah, empat orang ini yang mereka katakan sebagai Ahlul Bait. Padahal Allah Subhanahu wa taala nyatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlul bait Nah, yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hendak membersihkan dari ahl bait kamu dan membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ahl bait tentunya bukan hanya sebatas Ali bin Abi atau Hasan bin Ali bin Abi atau Husain bin Ali bin Abi Thalib ataupun Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ini. Akan tapi keluarga Aqil adalah termasuk Ahlul Bait. Ja'far, keluarga Ja'far juga Ahlul Bait. Keluarga Ali bin Thalib juga Ahlul Bait. Bahkan seluruh istri Nabi SAW termasuk Ahlul Bait. Kalau Allah nyatakan wa yaumal qiyamah adkhilu ala fir'aun asyadul azab. Pada yaumul qiyamah Allah katakan kepadanya, masuklah keluarga Firaun ke dalam adab enam dengan sepedih-pedihnya. Apakah ini hanya sebatas kepada enam apa anak-anaknya Firaun? Tidak, bahkan Firaun sendiri masuk. Rasulullah SAW masuk kepada Al Bait. Jadi bukan hanya sebatas kalau dikatakan enam Al Bait kalau kita katakan tadi adalah Fir'aun, ini khusus anak-anak atau menantunya Fir'aun. Tidak. Bahkan nah Fir'aun sendiri masuk dalamnya. Demikian Rasulullah SAW masuk dalamnya. Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi SAW. Demikian pula Ahlul Akib. Ahlul Jafar. Wa Al. Ali bin Demikian pula istri-istri Rasulullah SAW. Semuanya adalah termasuk Ahlul Bait. Maka tafsiran mereka adalah tafsiran yang batin. Ya, dia dengan kitab sunnah. Al-Bait kenapa hanya sebatas Nah, Ali bin Talib, Hasan Hussein, kemudian Nah, Fatimah Zahra. Kenapa Khadijah? Nah, yang telah melahirkan Fatimah. Fatimah Zahra yang mereka katakan demikian. Kenapa nggak dimasukkan dalam keluarga Nabi SAW? Kenapa Khadijah tidak masuk? Kenapa? Osman bin Affan yang telah menikahi kedua anak Rasulullah SAW tidak dimasukkan ke dalam al-bait. Kenapa? Kenapa Hafsah istri Rasulullah SAW yang termasuk salah seorang yang dikhabarkan masuk surga kenapa tidak masuk al-bait? Maka dari sini Nah, penafsiran mereka al-bait hanya sebatas Ali, Hasan Hussein, dan Fatimah Termasuk pemahaman yang batil. Ayo ikhwah. Ini harus kita tahu bersama. Kemudian ciri-ciri Naam itu atau Syiah ini bagaimana? Kalau di Indonesia mungkin masih mereka pakai takiyah. Tapi kalau sudah kuat sebagaimana dia aman, mereka akan nampak ciri-ciri Rafidah. Naam Syiah Rafidah akan nampak jelas. Di antaranya mereka memasang gambar Khomeini di rumah-rumah mereka. Ini ciri-ciri Syiah. Nah, wafih. Padahal Khomeini telah dikafirkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh bin Bas, Syekh Mubin Hadi, Nah, Malwadi, dan lain sebagainya. Nah, tapi mereka betul-betul taasub dengan Khomeini. Kita lihat insya Allah SWT pada pembahasan berikutnya. Bagaimana Islam Khomeini sendiri. Nah, rumah-rumah mereka demikian. Kalau sholat, mereka tidak mau secekap. Bahkan ketika amin, ah, kaum muslimin baca amin, tidak baca amin. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Tirmizi. Ila qala imam Ghail maghdubi alaihim waladhdallin fa'ansitu. Jika imam mengucapkan ghail maghdubi alaihim malabbalin, maka diamlah kalian. Jangan mengucapkan amin, jangan mengucapkan amin. Padahal hadisnya adalah hadis yang lemah. Shadda biha Sulaiman bin Tarsan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nah, Muhammad bin Yunus Al-Qudaini adalah baif. Dua illah yang jelas bahwasanya hadis Ida amal al-imam fa aminu. Nam. Naam. Hadis afwan. Ida qala imam al-maghdubi yang ad amin. Jika imam mengucapkan kalimat maghdubi alaihim ad nam. naam, seharusnya amin, tapi mereka ba'ang situ. Ini hadisnya hadis yang syar. Sulaiman bin Tarhan wa Muhammad bin Yunus Al-Qudaini. Ada hadis yang sahih. Ala hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Rawal Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza al-imam fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min jika imam membaca amin maka kalian baca amin karena sungguhnya orang-orang yang sama aminnya dengan aminnya para malaikat maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang mengucapkan amin dari. ini jelas hadisnya di Sahih Bukhari Pak Muslim bahkan orang Syiah di Yaman mengatakan man dhamma atau ammana fadamhu hanash. Barang siapa yang sedekat ketika sholat. Kemudian baca amin. Ketika lam sholat. Maka darahnya itu sebagaimana darahnya ular. Artinya boleh dibunuh. Nah, nanti melihat bagaimana? Makanya ketika kita keluar ke markis-markis orang-orang syiah. Nah, kita berikan khutbah di Nah, ma'walan. Ya, di dekat Sa'adah sana, nah. Demikian juga di Telur. Kemudian Ali Aziz. Dan sebagainya termasuk market-market syiah. Namun al-sunnah yang menguasai. Mereka orang-orang sudah tua tidak mau ucapkan amin. Bahkan sholat begitu datang langsung aja berdiri. Tidak, nah mengangkat tangan langsung berdiri. Dan ini banyak nanti akan kalian temui di nah, waktu ibadah haji. Tapi orang awam mengatakan, wah ini berarti boleh kita nggak sedekap. Boleh kita sedekap. Ini agama berarti luas. Padahal ini adalah ciri-ciri orang syiah rafidah. Maka saya ketahui bagi kaum muslimin. Demikian pula mereka berangkat ketika azan mengucapkan tambahan ba'da hayya al falah hayya ala khairil amal hayya ala khairil amal demikian dan ini mungkin di Yaman itu separuh penduduknya mengucapkan hayya ala khairil amal. Nah, di Indonesia mungkin belum berani mengucapkan hayya al khairil amal setelah hayya al farah. Tambahan hayya ala khairil amal. Ciri-ciri azan orang-orang Syiah. Demikian pula di Iran. Nah, mereka mengucapkan asyhadu anna aliyan waliullah. Saya bersaksi bahwasanya Ali adalah wali Allah. Tambahan juga Nah, bahkan seorang korek, nah Abdul Basit dari Mesir, sebagaimana saya mobil menyebutkan, dia juga azan. Maunya duit saja, maunya uang. Padahal dia ini nggak tahu, cuma disuruh azan karena suaranya bagus, sehingga azannya tersebar di Iran. Nah, azannya dengan tambahan kalau di Iran sudah berani. Nah, dengan asyhadu anna aliyan waliyullah. maka tidak ada adan abi mahdura wala adan bila tidak ada tambahan demikian. Namun sekali lagi di Indonesia nggak ada ini karena belum kuat. Tapi kalau sudah kuat jangan ditanya. Kemudian mereka menghidupkan mut'ah. Kawin kontrak. Atau lebih jelas mereka membolehkan zina. Bahkan di antara hadisnya, "Wa man lam yatamatta fa kafir." Barang siapa yang tidak mut'ah, maka dia adalah kafir. Nah, dan ini mereka betul-betul pegang. Sehingga para mahasiswi berlomba-lomba untuk mendapatkan enam keutamaan yang besar ini menurut mereka. Kalau, kalau tidak, maka mereka akan menjadi orang kafir. Mereka akan hidupkan ini. Bahkan di Indonesia sudah ada di Gumuk, Solo. Sudah ada di Bangil, Surabaya sudah ada di Bandung dan lain sebagainya berkembang di mana-mana. Bahkan informasi sudah ada juga di Nganjuk. Aliran Syiah ini berkembang di mana-mana. Bahkan informasi kita dengar juga lima tahun yang lalu sudah ada 500 mahasiswa yang mereka di Iran ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang jenius mendapatkan biaya gratis Bahkan ada kortingan untuk melakukan mut'ah. Nah, dengan harga yang murah. Yang mau mut'ah. Itu lima tahun yang lalu. Allah alam sekarang berapa? Yang kalau mereka itu pulang akan menjadi musuh-musuh Islam. Kalau muslimin harus berhati-hati dari mereka semuanya. Nah, mereka sekarang bergabung dengan jamaah diker, terutama orang-orang sufiah. Karena tidak ada yang dilakukan oleh orang rahibah kecuali dilakukan oleh orang ya Makanya para ulama menyebutkan mereka itu adalah nah Naam, mukhannafun. Rutinnya orang-orang Naam, rahibah adalah orang sufi ya Nah, mereka mengagungkan kubur. Bahkan tawaf di kuburnya Khomeini. Orang-orang sufiah tawaf di kuburnya para wali-wali atau para kiainya. Nah, mereka juga mengatakan bahwasannya wali-wali adalah masum. Orang Sufiyah juga demikian. Mereka orang Syiah mengatakan pula pemimpinnya adalah bisa mengatur semesta alam. Bahkan pimpinan orang Sufiyah di Yaman, Ba Umar, Maidan Ba Jafri mengatakan, kalau Ba Umar, nah mengatakan, Anan lagi Isa, Anan lagi Udabirul Kaun, Kemudian orang yang mendengar kali ini mengatakan hani anlak hani anlak. Sayalah yang mengangkat Isa ke langit. Ini Mbak Omar masih ada di Yaman. Pimpinan Sufia. Anallah lagi udabirul kaun. Sayalah yang mengatur semesta alam. Kita melihat. Dan ini dilakukan oleh orang Rafidah dan orang Sufia. Baca juga demikian. Bahkan sekarang jadi mufti untuk seluruh alam bagi orang sufia. Ya. Nah, demikian pula mereka menghidupkan beda bidah orang sufia sama. Nah, orang sufia sama. Maka tidak ada yang dilakukan oleh orang rahidah kecuali dilakukan oleh orang-orang sufia. Orang rafidah membolehkan mutah. Orang-orang sufia bahkan kalau ada teman-teman baru suruh bermalam di tempat naam syekhnya bermalam enam semalam atau dua malam baru diambil oleh enam suaminya tadi. Mereka katakan ini dapat barokah. Barokah apa? Barokah hamil dari syekhnya, ya enggak? Nah, hamil dari syekhnya. Nah, orang sufiah, nah, juga membolehkan ini tadi. Mereka, nah, malas untuk melakukan, nah, ibadah-ibadah Terutama sholat jamaah. Demikian orang sufi. Karena mereka mengatakan bahwasanya mereka sudah melakukan sholat di Makkah. Tingkatan yang paling tinggi. Nah, ini banyak. Sehingga para sufi ini sebenarnya adalah mukhannasun Alir rafidah. Nah, rutinya orang rafidah. Nah, Masya Allah. Baik. Sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya Roh itu sendiri. Apakah mereka betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada para malaikat, cinta kepada para sahabat, kepada Al-Quran, dan yang lainnya. Kita lihat ini cuplikan. Nah, insya Allah SWT akan datang. Nah, yang lebih panjang lebar. Nah, ini kita ambil saja yang dari buku-buku serta ucapan-ucapan mereka dari pimpinan-pimpinan Rafidah, kaset ataupun yang lainnya. Nah, kita lihat bagaimana penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merendahkan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Waruya fi kashfil yakin fi Fadail Amirul Mukminin Lil Hasan bin Yusuf Al Mutahhar Al Huli. Nah, diriwayatkan di Kitab Kasfil Yakin dalam keutamaan Amirul Mukminin oleh Hasan bin Yusuf Al Mutahhar Al Huli. Qala qala Allah Ta'ala aqsamtu bi izzati an al jannah man ata'a yani Ali bin Abi Thalib saya bersumpah dengan kemuliaanku akan aku masukkan surga orang-orang yang menaati Ali bin Abi Thalib. Wa inna walaupun orang tadi bermaksiat kepadaku. Wa aqsamtu bi izzati dan saya bersumpah dengan kemuliaanku. An udkhilan nar man asah akan saya masukkan Nam dia ke neraka kalau sampai bermaksiat kepada Ali bin Abi Thalib. Nam Wa in ata'ani Walaupun dia menaatiku. Antum lihat bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala di bawah kedudukan Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah riwayat yang palsu. Tidak ada dalam buku-buku Islam. Mereka membuat kedustaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa atiiullaha war rasulan alaikum turhamun." Dan nah, ila Allah dan Rasulnya. Nah, mudah-mudahan kalian mendapatkan ampunan, mendapat rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di situ. Penyebutan Ali bin Talib. perintah itu untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada Ali bin Talib. Nah, kalau Ali bin Talib telah membakar Abdullah bin Sabah dan pasukannya dengan api. Apakah kita akan membakar orang Rafidah dengan api? Padahal hadis Abdullah bin Abbas menyebutkan la abad bin nar illa rabbun nar. Tidak mengadab dengan api kecuali pemilik api yaitu Allah Azza wa Jal. Kalau Ali bin Abi Thalib merintahkan untuk membakar Abdullah bin Sabah dan pasukannya dengan api, apakah kita akan membakar mereka dengan Rafidah? Nah, orang Syiah dengan api? Tidak. Nah, karena Rasulullah SAW melarangnya. Fa'ati Allah war yang alaikum rahamun. Kul ati Allah wa Rasul. Kadang Muhammad. ada Allah dan Rasul. Tidak ada penyebutan Ali bin Talib. Sehingga orang-orang yang taat kepada Allah Rasulnya akan beruntung. Amayutillah wa rasulahu yadkhulu jannah. tajri min tahtiha al-anhar. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak ada di situ penyebutan taat kepada Ali bin Abi Thalib, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, memayitillah Rasulullah. rasulah wa yakhshallah wa yattaqi fa humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nah, dan takut kepada Allah, Nah, wa Rasulullah wa Allah yattaqi. Dengan siapa taat kepada Allah Rasulnya dan takut serta bertakwa kepada Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, tidak ada penyebutan Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa? Allah Rasulullah menyatakan kalau kita taat kepada Ali bin Abi Thalib dan bermaksud kepada Allah, maka akan masuk surga. Jadi mana riwayat demikian? Apakah dari Alkitab, al dari Sunnah, atau pemahaman, pemahaman salafun soleh? Tidak ada sama sekali. Termasuk riwayat yang batil yang mereka nah, meletakkan hadis palsu untuk jadikan agama. Ahmil al-ilma ala kulli man lakitah. Naam, illa ar-rafidah fa innahum yad'un al-hadis wa yattakhiduna dinan. Ambil atau sampaikan ilmu kepada orang yang kamu temui. Orang yang kamu temui. Semua saja sampaikan atau ambil ilmu kepada orang yang kamu temui kecuali rahidah Karena orang rahidah itu meletakkan diri yang palsu kemudian mereka menjadikan sebagai agama. Mereka meletakkan hadis palsu oh, untuk mereka jadikan sebagai agama. Nah, ini perkataan dari syaih Nah, Masya Allah. Dari sini jelas bahwasanya rahidah mereka betul-betul meletakkan hadis yang palsu mereka jadikan sebagai agama. Nah, Wakal Hasan Fuhaid fi syarid wakafat kafat ma du'a takrib. Ada kasetnya enam Pimpinan Nah, Syiah Rafidah Aqsamtu. enam udhil muhibba Ali Nabi tarik al-jannah. Walau asani, saya bersumpah akan saya masukkan orang yang cinta kepada Ali bin Abi Thalib surga. Walau asani, walaupun dia bermaksiat kepada aku, kepada Allah Azza Wajalla. Enam Naam, udkhil begitu Ali bin Abi Thalib, nah, begitu Ali bin Abi Thalib an-nar walau Ali. Dan saya bersumpah akan saya nah masukkan ke dalam neraka orang-orang yang benci kepada Ali bin Abi Thalib walaupun dia taat kepada aku. Nah, antum lihat bagaimana betul-betul mereka meletakkan hadis palsu dan mereka sampaikan ini kepada umat Sehingga mereka kesesat. Fadallu wa adallu. Nah. Taib. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Al-Bukhari Muslim. Inna Allah la yudu ilm. Intizaan bi sudri izzat rijal. Walakin bi qabdil ulama. Hatta idha lam yufi aliman. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا نعم Kemudian di sini bagaimana tentang orang-orang yang menjadikan orang-orang yang boros sebagai pemimpin-pemimpin. Nah, Allah SWT tidak akan mencabut ilmu dari dada-dada rijal, nah manusia, tapi mencabut ilmu dengan matinya para ulama. Hatta idza lam aliman. Ketika tidak ada orang alim lagi, maka manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Pemimpin-pemimpin yang tidak tahu agama. ilu, maka pemimpin-pemimpin ini ditanya. Fa'aftau biwari'in. Maka pemimpin-pemimpin tadi berfatwa dengan tanpa landasan ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan akan menyesatkan umat. Maka sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan ini tadi akan menanggung dosa seluruh umat yang disahkan dan dia juga membawa dosanya sendiri secara lengkap liyahmilu awzarahum kanat al qiyamah wa min awzaril ladzina dhallunahum bighairin asa ama yazirun nah mereka sungguh akan membawa dosa-dosa mereka secara lengkap dan dosa-dosa orang-orang yang disahkan nah pada al qiyamah nah antum lihat bagaimana pemimpin-pemimpin yang disahkan Wakalu Inna atana sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Rabbana atihim di'fain adab wal'anhum la'lan kabira. Mereka penghuni neraka pada yaumul kiamat akan protes meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inna ata'na sadatana wa kubara'ana." Kami menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Lalu mereka menyesatkan kami demi jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbana atihim al-azab nam Rabbana atihim nah, al-azab atihim dihim al-azab lahum lanam kabira ya Allah berikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang dua kali lipat dan berikan laknat yang besar Hari enam dalam keraah yang lain lanang enam enam kecil yang banyak. Nah, antum lihat bagaimana Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan akan menanggung dosa-dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang disesatkannya. Nah, baru diketahui pula bahwasanya mereka masuk dalam parlemenat juga dalam intikhabat sebagaimana terjadi di Irak, demikian juga di Irak dan di Iran, demikian juga di Iran ataupun yang lain-lainnya. Mereka masuk nah dalam intikhabat. Lalu kalian ketahui bahwasanya orang-orang kafir membantu dengan dana yang besar, orang Amerika. Nah, orang Amerika atau orang Britania, orang Inggris, orang Perancis dan sebagainya membantu. Padahal kekayaan dimiliki oleh orang kufar. Orang-orang awam tidak mau memilih kecuali dapat uang dulu. Nah, maka lama-lama kelamaan, jangan heran. Kalau kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak benar agamanya, orang-orang yang suka berzina, orang-orang yang suka korupsi, orang-orang dari Nasoro, atau orang-orang Yahudi, jangan heran Nah, ini sudah terjadi. Sebagaimana yang terjadi di Nam, Ethiopia. Presidennya adalah orang Kristen. Antum sendiri yang lihat bagaimana? Dari gubernur, bupati, camat, lahan, dan lain sebagainya. Orang-orang Nasara. Padahal kamu muslimin jumlahnya berapa? Nah, banyak di sana, separuh lebih mungkin. Nah, tapi dipimpin oleh orang-orang yang sesat orang-orang Nasrani, nah, orang-orang yang menentang agama Islam. Dan ini akan terjadi pada kamu sini. Kalau mereka masih menerapkan sistem demokrasi, sistem intikhabat, maka muslimin pasti akan mengalami kekalahan karena mereka betul-betul menyumbangkan darah yang besar Amerika sebagai bosnya. Dengan Inggris juga begitu, Australia dan lain sebagainya. Orang-orang alam maunya duit saja. Yang banyak ada uang, itu yang dipilih sebagai pimpinan. Walaupun nanti pimpinannya dah menyeleweng. Demikian keadaan umat. Maka kaum muslimin harus waspada dalam permasalahan ini. Nah. Baik yang kedua. Allah milik Rafidah. Bukan Allah milik al Jamaah. Sampai Allahnya aja berbeda. Nah. Padahal orang Nasara nggak mengatakan demikian. Iya enggak? Allah satu. Nah, Walaupun mereka mengatakan salah sah juga. Tapi Allah yang sebenarnya menurut mereka satu. Nah, kebatinan juga mengatakan kalau kita mau ke Surabaya, yang datang dari Magetan, yang datang dari Ngawi, yang datang dari mana, lama kelamaan ke Surabaya, itu ajaran kebatinan. Mengatakan Allah satu. Tapi orang Rafidah mengatakan bahwasanya Allah milik Rafidah, bukan Allah milik Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sampai nabinya juga berbeda. Nah, kita lihat di sini. Qala nikmatullah al-Jazairi fil anwar an-nu'maniyah. Ini bukan dari Al Al-Jazair, bukan dari Jazair, bukan. Akan tapi dari kabilah yang ada di Iran. Nah, di Jazair ini kabilah di Iran, bukan Jazair negara Jazair, bukan. Nah, fil an al-anwar an-nu'maniyah. Jadi pertama halaman 278, inna nalam nastamit Allah, Kita tidak sepakat dengan mereka. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ala nabi. Dan kita tidak sepakat pula dengan nabi. Nabi kita berbeda. Wala ala imam. Dengan juga tidak sepakat dengan pimpinan. Nah, wadzalika annahu yaqulun. Dikarenakan mereka mengatakan, Nah, inna rabbahum huwa Nabi karena Muhammad Nabi. Nah, Nabi karena Muhammad ya. Karena mereka mengatakan bahwasanya Muhammad adalah nabinya. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar. Dan khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Naam, wa nahnu naqul wa nahnu la naqul bihadza ar-raf wala bidzalika nabi. Kami tidak mengatakan Rabb yang demikian tadi dan tidak mengatakan nabi yang demikian. Naam, inna rabb alladhi khalifatuhu Abu Bakar laisa rabb, nah, laisa rabbana la dzalika nabi. Naam, Nabi Yunus mengatakan bahwasanya itu bukan Nah, kalau Allah nyatakan, demikian pula Rasulullah SAW nyatakan bahwasanya khalifah setelahnya adalah Abu Bakar, maka itu bukan Allah kita. Bukan Nabi kita. Dunia bersisi. Sudah. Kalau sudah Allah berbeda, lalu bagaimana? Kita nyatakan adalah orang muslimin. Kita adalah orang muslimin. Kalau mereka sudah beda Allah, berarti orang muslimin orang kafirin. Nah, jelas. Kalau sampai menghina Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru kutrafantum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah wa ayatihi wa rasulihi dan ayat ini ada rasulnya kalian bikin istihza? La ta'tadiru kutrafantum ba'da imanikum. Tidak ada ulur buat kalian. Kalian kafir setelah beriman. Ketika ada sebagian sahabi di perang Tabuk. Hadis Abdullah bin Umar bin Kalhi. Nah, ada di eh, Sahih Musnad al Syekh Mubin bin Hadi Al-Wadi perang Tabuk. Nah, yang dia mengatakan mau aina nah mitla ra'ina wala al alsinan wala arghab butunan wala ajban indal liqa Nah, min kurraina. Jadi orang tadi mengatakan kami tidak melihat seperti orang ini, orang-orang ini, yaitu mereka penakut, mereka pendusta lisannya. Demikian pula enam mementingkan perutnya. Selanjutnya Nah, di samping itu akhirnya al-sinan, al-rebutanan, ajib, ajib Takut ketika bertemu dengan musuh. Misalnya kerohina Nabi dan para sahabatnya. Kemudian orang dari sahabat yang lain mengatakan, Walakinnaka munafik. Kamu ini orang munafik. Allah bilang Rasulullah SAW, saya akan kabarkan Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Orang yang mengatakan tadi. Maka Rasulullah tidak menambah kecuali. La ta'atadiru Qad kafartum bada imanikum. Tidak ada udur buat kalian. Kalian kafir setelah beriman. Orang yang sampai berani menghina kepada Nah, Muhammad SAW dan para sahabat dikatakan kafir. Apalagi sampai menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jelas bahwa mereka sebenarnya adalah bukan kaum muslimin. Imam Ibn Hazm mengatakan, "Nam tahtajjuna alaina lain rafidah hum laisu bil muslimin." Kalian menjadikan hujah orang Rafidah kepada kita, mereka itu bukan kaum muslimin. Imam Ibn Hazm mengatakan mereka adalah bukan kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, bertanya kepada anaknya, "Ya Abi, kaifa tara biman yasubbu Abu wa Umar?" Qala ma al Islam. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mencela Abu Bakar wa Umar? Saya tidak melihat dirinya dalam keadaan Islam. Anda sudah kafir. Kalau sampai menghina Abu Bakar wa Umar, kafir. Apalagi menghina Nabi SAW. Apalagi menghina Allah Azza wa Jal. Maka termasuk orang kafir. Nah. Walam Imam Syafi'i. Ma ra'aitu fi ahli ahwa. Nah. Kauman asyad dizur min rafidah. Saya tidak melihat kaum. Nah, dari al-ahwa, dari al beda Ya mereka itu bersaksi dengan apa? Dengan azur. Kedustaan melebihi rafidah. Mereka adalah para pendusta. Pendusta kepada Allah. Pendusta kepada Nabi. Pendusta kepada Nam Bahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nam Kepada Al Bayt Nah Padahal jelas bahwasanya siapa yang merintahkan keadilan. Nah, ini bandingkan yang ketiga, afan. Allah tidak adil. Mereka Allah tidak adil. Yang ketiga, mengatakan mereka Allah tidak adil. Qala Muhammad Tijani. Kama fi syarid waqafat ma doa takrib. Ini dia syarid judulnya waqafat ma doa at-takrib wa huwa yata'arrad 'ala Allah azza wa jal wa yanfi bi'adalatih. Nah, jadi dia menentang Allah azza wa jal dan menafikan keadilan Allah azza wa jal. Kalau Allah sudah tidak adil bagaimana? Hmm? Kaum muslimin sepakat sampai menghina Allah ini kafir. Walaupun nah tidak apa walaupun apa orangnya bodoh. Orangnya jahil tetap kafir. Kenapa? Karena setiap manusia pasti mengetahui Allah Azza wa Pasti. Nah, bahkan orang musyrikin mengetahui Allah Azza wa Jalla. sa'atahu man khalaqas samawati Allah. Kalian tanya kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi? Mereka pasti mengatakan Allah. Anak kecil kalian tanya, di mana Allah? Kan tunjuk, nah, di atas. Tahu Allah. Iblis juga tahu. Allah Azza wa Jal. Tahu Allah Azza wa Jal. Qala fabi izzatika laguyannahum ajma'in. Nah, demi kemuliaanmu, aku sakit mereka semuanya. Tahu Allah Azza wa Jalla sehingga kalau ada orang yang bodoh sekalipun sampai mencerca Allah, maka tidak ada keraguan tentang kafirnya. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Naam, dan sudah sempurna kalimat Allah azza wajal benar dan adil. Naam, la mubaddil kalimatih wa huwa samiul alim. Tidak terganti kalimatnya. Nah, kalimat Allah Subhanahu dan dia Nah, maha mendengar lagi maha mengetahui. Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk berlaku adil dan ihsan. Kalau dikatakan Allah tidak adil bagaimana? Allah yang merintahkan Inna Allah la yuful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janji. Wa man astaqu Allah haditha. Wa man astaqu Allah qila. Siapakah siapakah yang paling benar? Nah, dari perkataan Allah Azza wa Jalla Siapa yang lebih benar dari perkataan Allah Azza wa Jal? Tidak ada perkataan yang lebih benar kecuali perkataan Allah Azza wa Jal. Nah, kalau sampai dikatakan Allah tidak adil, maka jelas ini termasuk orang kafir. Nah, selanjutnya sampai jam 15 seperempat. Taib adun naktafi launa. Suah. Siapa untuk maghrib? So kita lanjutkan nanti pada maghrib. Nah, subhanallah.